بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها الإخوة في الله والأبناء رحمني ورحمكم الله الحمد لله وشكر الله جل وعلا kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis kita pada hadis yang ke-19 berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dhara'ahu al fala qada'a alaihi ومن استقاع فعليه القضاء رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار قطني رحمهم الله dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man dar'ahu alqai barang siapa yang memaksa dia untuk muntah barang siapa yang muntah itu mendahuluinya Maksudnya dia muntah tanpa sengaja. Fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada atasnya. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihi al-qada', maka atasnya al-qada'. Diriwayatkan oleh imam yang lima dan diilatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya hadis ini Imam Ahmad mendoifkannya karena ada penyakitnya Wakawahu Daruqutni dan Imam daruqutni mensoheh menguatkannya maksudnya mensohehkan. berkata asy rahimahullah taala asy Abdul Qadir Ibnu Syaibah Al-Hamd rahimahullah yang pertama al-mufradat usakata hadis ini darahu al-qai ay ghalabahu wa sabakahu wa kharaja raghma anfihi bahwa al-qai zara'ahu al-qai adalah ghalabahu. Dia diungguli oleh muntahnya wasabaqahu dan didahului oleh muntahnya. Maksudnya dia muntah tanpa sengaja sehingga muntah itu keluar ya dari lambungnya keluar melalui mulut. Nah, man istaqa'a ay ta'ammadal qai' Barang siapa yang istaqo'a yakni ta'ammada, dia sengaja muntah. Sengaja mengeluarkan muntahnya. Wal qai' ma yakhruju min a'lal ma'idah mundafi'an ilal kharij bi tariqil fam. Muntah adalah sesuatu yang keluar dari bagian atas lambung atau pencernaan yang terdorong keluar melalui mulut. Yang kedua al-bahath, pembahasan hadis ini qala al-hafid fi talkhis al-habir hadis man darahu al-qay wa huwa sha'imun fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi ad-darimi rawahu ad-darimi wa ashabus sunan wa ibnu hibban wa ad-daruqutni wal hakim Kata Imam al hafid dalam kitabnya Talkhisul Habir, hadis darahu man darahu al-qay Barang siapa yang mendahuluinya muntah dalam keadaan dia berpuasa maka tidak ada qada atasnya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia mengqada. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan imam yang empat. Ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Juga diriwayatkan Ibnu Hibban, Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Nah, dengan lafaz yang disebutkan. Ya, ada perbedaan lafaz dengan hadis bab, hadis pembahasan kita. Nah, walahu alfadu min hadis Abi Hurairah. Dan juga terdapat lafaz-lafaz dari hadis Abu Hurairah. Qala nasai waqafahu waqafahu atau ala Abi Hurairah. Kata Imam An-Nasai, hadis ini dimaukufkan oleh Atha terhadap Abu Hurairah. Berarti kalau maukuf ya, berarti ucapannya sahabah, yaitu dalam hal ini sahabat Abu Hurairah. Demikian pernyataan Imam An-Nasai rahimahullah. Berarti hadis ini ya juga diperselisihkan dari sisi marfu dan maukufnya. Ya, marfu adalah ucapan Rasulullah, mauquf adalah ucapannya sahabah. Nah, sebagaimana juga perbedaan ada yang mensahihkan, ada yang melemahkannya. Waqala Tirmidzi la na'rifuhu illa min hadits Hisham an Muhammad an Nabi Hurairah tafarrada bihi Isa ibnu Yunus Imam At-Tirmidzi mengatakan kami tidak mengetahui hadis ini melainkan dari hadisnya Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah yang dimana Isa ibn Yunus menyendiri darinya, menyendiri dengannya. Nah, Wakala al-Bukhari, jadi Imam Termedi mengatakan hadis ini menyendiri dengannya Isa ibnu Yunus. Nah, berarti Isa bin Yunus ini rawi yang ya, diperselisihkan. Kalau dia menyendiri berarti butuh diperiksa, butuh diteliti hadisnya. Wa qala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan la arahu mahfudon. Wa qad rawa min wa qad ruwiya min ghairi wajhin wa la yasihhu isnaduhu. Juga Imam Bukhari menyatakan rahimahullah, aku tidak melihat hadis ini mahfud, terpelihara, terjaga. Ya, berarti hadis ini sudah tidak terjaga. Nah, dari penyakit-penyakit yang ada padanya. Demikian pernyataan Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan dari jalan yang lain dan la yasihu isnaduhu. Sanatnya pun tidak sahih. Ini pernyataan Imam Al-Bukhari. Wa qala Darimi rahimahullah za'ama ahlul Basra anna Hisham Hishaman auhama fihi. Kata Imam Ad-Darimi bahwa hadis ini disangka oleh ahlul Basra yakni ulama Basri negeri Basra menyangka bahwa Hisham rawi dalam hadis ini Hisham itu rancu di dalam meriwayatkan hadis ini. Ini pernyataan Imam Ad-Darimi rahimahullah. Waqala Abu Dawud berkata Imam Abu Dawud wa ba'dul huffaz la yarahu mahfudhan. Ya, sebagian huffaz tidak melihat hadis ini hadis yang terjaga. Berarti ini ya sama dengan ucapan Imam Al-Bukhari dari ucapan Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa ankarahu Ahmad dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala mengingkari. Ya, jadi ini nukilan Imam Abu Daud rahimahullah bahwa hadis ini tidak terjaga dan Imam Ahmad mengingkari hadis ini. Maksudnya melemahkannya. Ya, waqala fi riwayah dan beliau berkata di dalam salah satu riwayat, "Laisa min syai'in." Ya, hadis ini tidak dihitung tidak dianggap. Ini pernyataan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukilkan Imam Abu Daud. Qala al-Khattabi rahimahullah yuridu annahu ghairu mahfudin. Kata Imam Khattabi, maksud daripada ucapan Imam Ahmad laisa min syai' maksudnya ghairu mahfud. Bahwa hadis ini tidak terjaga lagi. Wa qala Muhanna an Ahmad haddatsa bihi Isa wa laysa huwa fi غلط Ghalata fihi wa laysa huwa min menukilkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad mengatakan Isa meriwayatkan hadis ini laisa huwa fi kitabih. Hadis ini tidak ada dalam catatannya, dalam tulisannya. Nah, jadi dalam apa? uh, di antara syurut ya syarat-syarat sahihnya hadis ada yang disebut dengan adzabat ya dari lima syarat hadis sahih salah satunya adalah adzabat dabat ini sadar ya sempurna dia di dalam meriwayatkan hadis itu dan kesempurnaan terbagi dua ada dengan hafalannya ada dengan catatannya. Ya, di sini disebutkan bahwa oleh Imam Ahmad Isa salah satu rawi hadis ini meriwayatkan hadis ini tidak di dalam catatannya, tidak di dalam kitabnya. Ya. Nah, ini salah satu kejelian ya, ketelitian para ulama itu membedakan. Kadang-kadang rawi kalau dari tulisannya diterima, ya. Kalau dalam dari hafalannya ya sudah diragukan terjadi kerancuan. Nah, maka demikian dibedakan, sebagian dibedakan barakallahu fikum karena sebab dhabat itu terbagi dua, ada dhabat ya as-sadr, ada dhabtul kitabah. Nah, hafalan di dalam dada ada dalam bentuk tulisan. Nah, Kemudian kata Imam Ahmad ghalata fihi. Nah, di sini Isa rancu dalam meriwayatkan hadis ini. Walaysa huwa min hadithihi. Dan riwayat ini bukan bagian dari hadisnya. Ya, tidak termasuk dalam catatan hadisnya. Lalu dia meriwayatkannya sehingga dihukumi itu kerancuan dari beliau. Nah, <clears throat> Kemudian Amma Daruqutni rahimahullah taala jadi itu ucapan dan nukilan dari Imam Abu Daud. Kemudian berkata syarat rahimahullah amma Daruqutni faqad qala haddatsana Abu Bakar An-Naisaburi haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Syaqir haddatsana Muhammad ibnu Mubarak As-Suri haddatsana Isa ibn Yunus حدثنا ح وحدثنا أبو بكر أن أن أن يسابوري حدثنا الربيع ابن سليمان حدثنا عبد الله ابن وهب حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاع عامدا فعليه القضاء ومن درعه القيء فلا قضاء عليه Ruwatuhu siqatun kulluhum. Nah, kemudian dinukilkan, Syekh menukilkan ucapan Imam Ad-Darukutni rahimahullah. Imam Ad-Darukutni mengatakan dengan menyebutkan sanad hadis yang lengkap ya beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abu Bakar An-Naisaburi An-Nisaburi mengatakan menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ahmad ibnu Syakir Ahmad ibnu Muhammad mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mubarak As-Suri Muhammad ibnu Mubarak mengatakan menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus ya kemudian beliau apa rawi me, me, berpindah kepada sanad yang lain. Jadi ada hak tahwil ya. Perpindahan sanad kembali Al-Imam Ad-Daruqutni menyatakan haddatsana Abu Bakar An-Naisaburi. Nah, yakni ada perbedaan sanad sedikit, ya. Itu yang pertama. Jadi Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan menceritakannya Ahmad ibnu Muhammad menceritakannya Muhammad al-Mubarak, menceritakannya Isa ibnu Yunus. Ya, sanat yang kedua menceritakan kepada kami Abu Bakar An-Naisaburi, menceritakan kepada kami Rabi' ibnu Sulaiman. Di sini perbedaannya. Rabi' ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahab. Abdullah ibnu Wahab mengatakan menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus dari Hisham ibnu Hassan dari ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa'a 'amidan, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihi al-qada, atasnya qada." Maksudnya wajib atasnya qada. Ya, batal puasanya dan wajib mengkodoknya. Barang siapa yang muntah tidak sengaja mendarahu al koi, fala qada alaihi, maka tidak ada qada atasnya. Imam Ad-Darqutni mengatakan ruwatuhu thiqatun kulluhum. Rawi-rawinya sanad ini semuanya thiqat, terpercaya. Naam. wa qawluhu ruwatuhu thiqatun kulluhum huwa muradul musannif bi qawlihi qawahu Ad-Darqutni. Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar sebagai musannif penulis kitab Bulughul Maram itu yang dimaksud oleh beliau dalam ucapannya Kawahu Darukutni bahwa hadis pembahasan kita ini dikuatkan oleh Imam Ad-Darukutni. Karena Imam Ad-Darukutni menyatakan setelah menukilkan eh, hadis dengan sanatnya yang lengkap ya beliau mengatakan apa ruwatuhu thiqatun kulluhum rawi-rawinya semuanya terpercaya berarti dikuatkan hadis ini oleh beliau وقد رأيت ما قاله الأئمة في هذا الحديث لكن أخرج مالك في الموطأ من حديث نافع عن عن ابن عمر من فتواه وكذلك أخرجه الشافعي من طريق مالك النافع عن ابن عمر من فتواه أيضا رضي الله عنه dan sungguh kata Asy'ari rahimahullah sungguh aku melihat maqalahul a'immah apa yang dikatakan oleh para imam-imam muhaddisin terhadap hadis ini. Ya. Akan tetapi akhraja Malik fil Muwatta. Akan tetapi Imam Malik mengeluarkan dalam muwatta nya. Nah, Muwatta sama ya kitab kumpulan hadis-hadis ya. Sama juga Musannaf, sama Musnad ya atau As-Sunan, Kitab Sunan. Semuanya sama, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dengan bab fikih ya dengan urutan bab-bab fikih. Nah, namun ada perbedaan ya sedikit yang disebutkan oleh para ulama kalau as-sunan itu hadis-hadis yang marfu khusus yang sampai kepada Rasulullah kalau musannaf muwatta itu ya bercampur. Ada hadis yang marfu, ada yang maukuf Ya. Nah, itu perbedaannya. Namun pembahasannya sama yaitu hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dengan urutan-urutan fiqhiyah. Nah, Imam Malik terkenal dengan kitabnya Muwatta, ya, dua jilid. Beliau mengeluarkan hadis ini dalam muwatta'nya dari hadis Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, ternyata hadis itu adalah fatwanya Ibnu Umar. Maksudnya ucapannya Ibnu Umar, berarti mauquf, tidak marfu. Demikian pula akhrajahu Syafi'i dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari jalannya Malik. Imam Syafi'i terkenal dengan apa kitabnya? Siapa yang tahu kitab fikih yang paling terkenal dari Imam Syafi'i, bahkan yang pertama kali ditulis karya tulis dalam ya kumpulan hadis-hadis fikih adalah kitab Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah. Hah? Apa kitabnya Imam Syafi'i yang terkenal? Nah, Al-Um, barakallahu fikum. Kitab Al-Um. Nah, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i hadis ini melalui jalannya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Min fatwahu juga itu adalah merupakan fatwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Berarti mauquf. Nah, jadi hadis ini diperselisihkan dalam hal marfu dan mauqufnya. Nah, dan kesimpulan dari hadis ini, wallahu alam besok, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, namun ada kerancuan ya di sini ya, Syekh Abdul Ali Basam menukilkan Imam Has Imam Tirmidzi menghasankannya tapi di akhir uh, ucapan beliau menukil qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'un beliau menukilkan ucapan Tirmidzi pernyataannya tidak ada yang sahih sedikit pun dalam bab ini tapi di atas beliau mengatakan Imam Hassanahu Tirmidzi Imam Tirmidzi menghasankannya Nah, wallahu alam sehingga beliau menyimpulkan hadisnya hasan dan disohhikan oleh ya banyak para imam seperti Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Adz-Dzahabi, ya termasuk juga Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Dan kita sudah dengarkan sanat yang lengkap dari Imam Ad-Darqutni yang beliau mengatakan seluruh rijalnya adalah thiqat, terpercaya. Nah, sehingga uh, enam enam Di sini wallahu alam asy-syarih ya, Syekh Abdul Qadir tidak memberikan faidah hadis, ya, tidak ada faidah hadis. Naam. Dan apa? Eh, dari apa yang kita bacakan, yang kita dengarkan, ya, kelihatannya beliau mengarah lebih condong kepada maukufnya hadis ini. Naam, hadis yang maukuf namun maknanya adalah makna yang sahih. Naam, sehingga bisa dijadikan sebagai hujah ya bahwa muntah itu sengaja adalah membatalkan puasa dan ketika tidak sengaja maka tidak sampai membatalkan puasa tidak wajib mengkodok yakni meneruskan puasanya nah wallahu alam bisawab kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada hadis yang ke-20 باذن pada pertemuan selanjutnya Wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya membacakan faedah dari Syekh Abdullah Ali Basam tapi saya lihat ya sebagian sudah apa? merasa mungkin sudah terlalu lama jadi sudah agak gelisah ya maka saya cukupkan barakallahu fikum dengan kafar majelis subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh